Ayat ini ayat yang berikutnya yang menjelaskan tentang masalah tauhid dimasukkan oleh beliau rahimahullahu taala dalam kitab tauhid. Ayat ini sangat jelas sekali menunjukkan makna tauhid. Ayat ini menunjukkan makna kalimat syahadat La ilaha illallah. Dalam ayat ini ada perintah, ada larangan, penetapan dan peniadaan. Kalimat wa'budullaha. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah. Ini penetapan, perintah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian kalimat wala tusyriku bihi syai'ah dan kalian jangan bersyirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini larangan penafian, peniadaan. Sehingga kalimat la tusyriku bihi syai'ah itu sama dengan kalimat la ilaha peniadaan, tidak ada sesembahan yang hak. Kemudian kalimat wa'budullah sama dengan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga ayat yang mulia ini menunjukkan makna atau penafsiran kalimat syahadat la ilaha illallah tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Yakni perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan larangan syirik. Larangan mempersembahkan ibadah tadi untuk selain Allah Subhanahu wa taala, meniadakan segala bentuk peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala mengenai perkara ibadah telah lewat pembahasannya tentang definisinya dan tentang macam-macamnya. Namun yang perlu diingat di sini bahwasanya suatu ibadah dikatakan ibadah yang saleh, ibadah yang makbulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila ibadah tersebut memenuhi dua persyaratan. Disebut dengan dua syarat diterimanya amal ibadah. Yang pertama, al-ikhlas. Memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mempersembahkan ibadah tadi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini yang ditunjukkan oleh ayat yang kita bahas sekarang ini. An-Nisa ayat yang ke-36 ini wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan kalian jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ayat ini menunjukkan keikhlasan dalam beribadah. Ikhlas mempersembahkan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa ila akhir ayat. Dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama ini, memurnikan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini persyaratan yang pertama. Harus ikhlas, diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua ialah al-mutaba'ah. Harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam pengamalan atau dalam praktek pengamalan ibadah tadi. Sehingga di samping ikhlas, niatnya murni karena Allah, bukan karena yang lainnya, juga ibadah tadi harus disesuaikan dengan bimbingan ajaran sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Disebutkan dalam surat Al-Hashr ayat yang ketujuh kalau masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَا ma الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا Wa عَنْهُ nahakum Dan apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kalian maka ambillah ia fakhudhuh maka ambillah ia dan segala sesuatu yang beliau melarang kalian daripadanya fantahu maka tinggalkan semuanya itu sehingga ayat ini perintah kepada segenap kaum muslimin untuk mengambil bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengamalan agama ini, secara khusus dalam perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus mutabah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dalam sebagian hadisnya yang diriwayatkan alimah Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan dengan tanpa contoh bimbingan dari kami, maka amal tersebut tertolak. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga memperingatkan kaum muslimin dari sikap mukhalafah menyelisihi bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyelisihi sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam Al-Qur'an فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Yang artinya dan hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam mereka akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa azab yang sangat pedih. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan sehingga di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi dua syarat ini. Harus ikhlas karena Allah, kalau tidak akan terjatuh dalam kesyirikan baik syirik besar atau syirik kecil. Yang kedua harus mutaba'ah mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, maka akan tertolak amalan itu dan akan terjatuh di dalam lingkaran bid'ah. Bila suatu ibadah terpenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mutabaah tadi, maka ibadah itu insya Allah Ta'ala akan makbulah. Ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah bentuk ibadah yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat ini yang kita bahas sekarang ini. Wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, perintah ini akan terlaksana dengan dua syarat tadi, keikhlasan dan mutabaah. Kemudian ayat ini melarang kaum muslimin melakukan tindakan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun dalam perkara ibadah. Larangan syirik ini bersifat umum. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini dengan kalimat syai'an sesuatu apapun. Kalimat syai' sesuatu itu sudah mencakup banyak hal apa saja yang masuk dalam kategori sesuatu masuk dalam bab ini. Ditambahi lagi dengan keadaan bahwasannya lafat ini, syai'an ini, dia nakirah. Isim nakirah yang jatuh setelah konteks larangan jatuh setelah larangan yaitu kalimat wala tusyriku bihi kalian jangan menyekutukan Allah itu larangan kemudian setelah itu disebutkan isim nakirah syai'an dengan sesuatu apapun sehingga mengandung makna umum apapun bentuk kesyirikannya bentuk persekutuannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu syiriknya kepada para nabi, para rasul atau para malaikat atau para wali atau kufuran-kufuran yang dikeramatkan atau pohon-pohon yang dikeramatkan, batu-batuan yang dikeramatkan, atau yang misalnya, itu semuanya masuk dalam kalimat syai'an tadi. Umum, semua perkara yang di ibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jin juga masuk. Sehingga ayat ini larangan keras dari Allah subhanahu wa ta'ala larangan untuk berbuat syirik dalam bentuk apapun. Ayat yang serupa dengan ayat ini, ayat yang serupa dengan ayat ini ialah satu ayat yang disebutkan dalam surat Al-Jin. Surat Jin lihat itu ala ki nomor ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Yang artinya dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, lillah, untuk Allah semata. Maka kalian jangan berdoa. Jangan berdoa kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan berdoa kepada siapapun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menerangkan perintah beribadah di masjid-masjid untuk Allah semata. Menjelaskan bahwasanya anggota sujud itu sujudnya hanya untuk Allah semata. Itu bentuk peribadatan yang murni kepada Allah Tabaraka wa taala. Dan sekaligus larangan melarang kaum muslimin berdoa kepada apapun dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersama perintah beribadah dan larangan untuk berbuat syirik. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ayat yang lain yang serupa dengan ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perintah terbesar perintah terbesar yang Allah perintahkan kepada segenap umat manusia ialah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dari kalimat wa'budullah. hendak kalian beribadah kepada Allah, perintah. Dalam keadaan dalam ayat ini yang disebutkan cuma satu perintah ibadah. Tidak disebutkan perintah-perintah yang lainnya. Berarti menunjukkan kata para ulama, perintah ibadah itu perintah yang paling besar dari sekian banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan pula menunjukkan bahwasanya larangan yang paling keras larangan yang paling keras ialah tindakan kesyirikan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Dari kalimat wala tusyriku bihi syai'a dan kalian jangan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini larangan. Dalam keadaan yang disebutkan dalam ayat ini ialah larangan syirik saja menunjukkan bahwasanya larangan syirik itu larangan yang terbesar dalam agama Islam ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah. Adapun yang namanya syirik syirik larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala syirik itu secara bahasa ialah menjadikan sekutu syirik menjadikan seseorang sebagai sekutu sementara syirik dalam makna istilahnya syariat syirik itu dibagi dua oleh para ulama Yang pertama syirik akbar, syirik besar. Yang kedua ialah syirik kecil. Syirik besar yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu sampai tingkat syirik besar. Kaidahnya ialah kalau dia meyakini bahwasanya sesuatu tadi dialah yang memberikan manfaat dan yang menolak mudarat. Kalau dia meyakini bahwasanya sesuatu tadi dialah yang memberikan manfaat dan yang menolak mudarat. Misalkan ada seseorang berdoa kepada kuburan. Berdoa kepada Allah plus sebagai eh, dan plus sekaligus doa kepada kuburan. Perbuatan ini dikatakan syirik besar kalau dia meyakini dengan siakin yakinnya bahwasanya kuburan itu yang bisa mendatangkan manfaat dan yang menolak mudarat. Yakin seperti itu. Ini syirik besar. Sebab yang bisa mendatangkan manfaat dan yang menolak mudarat ialah Allah Tabaraka wa taala semata. Ada pun syirik kecil. Syirik kecil ialah kalau dia menjadikan sesuatu itu sebagai sebab sebagai sebab mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Dalam keadaan dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat dan yang menolak mudarat. Itu namanya syirik asghar, syirik kecil, wasilah saja atau sebab saja. Nah. Dan dua-duanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan masuk dalam ayat ini. Wala tusyriku bihi syai'a. Kalian jangan syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Itu mencakup syirik besar dan syirik kecil. Adapun perbedaan antara keduanya, perbedaan syirik kecil dengan syirik besar, Kalau syirik besar, ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam, selama dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syirik besar itu meniadakan tauhid secara keseluruhan. Adapun syirik kecil tidak demikian. Tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan syirik kecil itu mengurangi kesempurnaan tauhid. Meniadakan kesempurnaan tauhid. Nah, sehingga dari sini Kemudian muncul perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kalau syirik besar karena dianggap telah keluar dari agama, maka berlaku padanya sekian banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan kekufuran orang-orang kafir, orang musyrikin. Sehingga halal darah dan hartanya diperangi, Ya tidak diampuni dosanya kecuali kalau dia tobat diharamkan dari surga diancam dengan neraka Wah, kan. namun syirik asghar, syirik yang kecil, tidak demikian keadaannya sebab pelakunya masih dalam lingkup Islam masih muslimin. Nah, ini syirik akbar dan syirik asgar, syirik besar dan syirik kecil. Kemudian para ulama kita memberikan contoh-contoh untuk masing-masingnya syirik akbar demikian demikian, syirik asgar itu demikian demikian. Wah. Kan. Ini semuanya harus dijauhi dalam rangka untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Sehingga khulasahnya, ringkas katanya, kalau ayat ini diamalkan dalam keseharian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak berbuat tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka berarti seseorang tadi telah menjadi muwahhid, seseorang yang bertauhid, ahli tauhid yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti pula dia telah merealisasikan, mewujudkan konsekuensi syahadatnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dan insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Kita bahas ayat yang berikutnya lagi yang termaktub dalam surat Al-An'am 151. Walhamdulillahirabbil Kalau ada yang tanyakan dipersilahkan. Tadi malam Ustaz menjelaskan bahwa pemerintah sedang meneliti buku-bukunya Hasan al-Banna, Syed Qutub, DLL, di mana dan dari mana Ustadz mengetahui informasi ini. Yakni bukan peneliti. Mereka menghimbau supaya buku-buku yang seperti ini perlu ditinjau kembali dan jangan diupayakan jangan beredar di kalangan kaum muslimin. Ini diucapkan secara langsung oleh Bapak Wakil Presiden Yusuf Kalla dan juga mantan kepala BIN Badan Intelijen Nasional Polri Polisi Indonesia saya lupa namanya ini berita yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin tamam dan ini berita yang disampaikan kepada saya langsung oleh sebagian ikhwan dari Jakarta yang mendengar atau yang mengetahui pernyataannya Bapak Wakil Presiden tadi dan itu banyak dimuat dalam surat-surat kabar atau majalah-majalah yang diterbitkan oleh mereka-mereka orang awam. Nah, perintah mencuci tangan tiga kali ketika habis bangun malam bolehkah tidak langsung misalnya habis bangun tidur tangan dipakai untuk cebok dulu karena habis pipis baru setelah itu mencuci tangan tiga kali baru melakukan wudhu nah ini perintah tadi itu cuci tangan tiga kali setelah bangun tidur Maksudnya sebelum tangan tadi itu dimasukkan di dalam bejana langsung. Sehingga dicuci tiga kali. ngambil gayung, baik gayung, cuci tiga kali. Sehingga setelah itu tangan tersebut bisa dipakai langsung masuk ke dalam apa namanya tempat air tadi. Begitu. Am kalau kemudian tangan tadi dipakai untuk cebok habis pipis, maka itu mencukupi. Pipis, kemudian di dibasuh setelah itu apa namanya tangan tiga kali, baru kemudian setelah itu berwudu atau yang semisalnya. Nah, hada huwa Allah taala alamu bisawab. Lebih afdal mana berbakti kepada orang tua sendiri atau mertua bagi akhwat yang sudah menikah. Kewajiban birrul walidain itu ditujukan kepada orang tua. Ditujukan kepada orang tua. Orang tua dia sendiri, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Sehingga semua ayat, semua hadis yang berbicara masalah birrul walidain itu ialah untuk orang tuanya sendiri, orang tua kandungnya, ada pun mertua, itu harus tetap dihormati, dibaiki, dikarenakan dia ialah orang tua suami, dan sekaligus sebagai orang yang telah tua, lebih tua daripada dia. Agar. Tetapi tidak sampai pada tingkatan kewajiban seperti berbakti kepada orang tua sendiri. Nah, sehingga dua-duanya dilaksanakan bagi para akhwat ini tadi. Berbakti sama orang tua itu kewajiban dan juga berbuat baik kepada mertua itu suatu keharusan. Naam. Hadza huwa. Sehingga tidak perlu kemudian ditimbang-timbang mana yang lebih afdal. Kalau secara hukum ya jelas birrul berbakti pada orang tua sendiri lebih wajib. Tetapi dalam ketika pengamalan itu semuanya dilakukan berbakti sama orang tua sekaligus berbuat baik kepada mertua. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Ada lagi yang lain? Halas? Baik. Kalau sudah kita cukupkan sekian saja. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين